panjang umur kepada kita sehat walafiat zahir maupun batin. Mungkin beberapa saudara kita Allah tidak takdir bisa menghadiri kembali ke majelis Ahad subuh ini karena sudah dipanggil ke hadratnya. Semoga mereka yang telah mendahului kita Allah terima semua amal kebaikannya. Allah ampuni dosa dan kesalahannya Semoga ditempatkan yang paling nikmat, yang paling baik setelah meninggalkan dunia ini. Amin. Allahumma. Kesempatan bagi kita semuanya yang masih diberikan panjang umur untuk bisa meningkatkan takwa dan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Allah. Jangan sampai yang lupa kepada Allah semakin meningkat lupanya. Dirobah menjadi orang yang berzikir kepada Allah. Jangan sampai yang malas ibadah semakin tambah malas ibadahnya kepada Allah. Berubah menjadi orang yang giat. Yang jelas umur saya dan sampean sekarang tambah singkat. Tambah pendek jarak kepada kematian tambah dekat. Karena itu, ayo bagi yang panjang umur, bagi yang masih ada kesempatan untuk sadar, bagi ada yang kesempatan untuk bisa memperbanyak ibadah kepada Allah, kita niatkan sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah Allah dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya dal jalal wal ikram amidna ala dinil islam amin Allahumma amin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad bainal adhani wal iqamati mustajabun fad'u hadithun sahih rawahu Abu Ya'la Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Doa bainal adhan antara adhan wal iqamati dan antara komat mustajabun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fad'u maka berdoalah di saat itu. Hadis sahih meriwayatkan hadis ini Abu Ya'la. Subhanallah. disunahkan bagi orang yang sholat fardu. Baik itu sholat fardu yang adaan tepat waktu. Au kodoan atau sholat godok. Untuk beradhan. Dan berkomat jadi adhan itu bukan karena untuk masuknya waktu saja Pak. Untuk sampean sholat walaupun jam 2 siang adhan. Sholat berjamaah atau sholat sendiri disunahkan ah? adhan. Tapi adhan itu sunnah bagi laki-laki, tidak sunnah bagi perempuan. Perempuan hanya komat. Sholat sendiri juga disunahkan komat. Nah, Adapun sholat sunnah atau sholat jenazah tidak disunahkan adan, tapi disunahkan nida, ngajak-ngajak. Kalau sholat jenazah, as-salah alal mayyitil hadir atau as-salah alal mayyitil hadirah. Kalau sholat id, sholat jamiah rahimakumullah. Bukan adan. Adan itu hanya dan komat hanya untuk sholat far, fardu. Bagi orang yang mendengarkan adan, maka disunahkan untuk menjawab adan Dikir-dikirnya berhenti. Bahkan bacaan Qur'annya berhenti sebentar. Ngomong-ngomongnya berhenti, disunahkan menjawab adan. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumun nida fagulu kama yaqulul muadzin." Jika kamu mendengarkan adzan, bacalah seperti bacaannya orang yang beradan. Dalam riwayat yang lainnya illa fil alaten kecuali dalam hayy 'alas salah hayy 'alal falah Fagulu la haula la quwata illa billahil azim maka menjawab dengan baca la haula la quwata illa billahil aliyyil Jadi dibaca seperti bacaannya orang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar gitu. Sampai hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Juga demikian hayya al falah. Tapi sebagian ulama karena ada riwayat fagulu mithlama yagul ma'adim ucapkanlah seperti ucapannya orang yang beradzan hayya 'alas shalah juga jawabannya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalau digabungkan dua riwayat dianjurkan untuk membaca dua-duanya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah Hayya ala salah. Hayya ala salah la haula wala quwwata illa billah gitu. Jadi menggabung dua riwayat dua riwayat. Nah. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Hurairah menyatakan, La an yusabba fi udhuni al-anub. Kalau seandainya disok ada di telingaku teli timah panas, itu lebih aku senangi daripada aku bisa mendengar adan tapi aku tidak bisa menja menjawab. hati hmm, kupingi. Kalau dengar adan jawab itu ah adan. Kalau ada orang menjawab adan Kemudian meneruskan dengan bacaan doa adhan. Apa doa adhan? Allahumma rabba hadhihi tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan boleh sayyidana boleh Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul magamal mahmud alladhi wa'adah innaka la tukhuful mi'ad itu semuanya kalau dibaca maka Nabi menyatakan halat lahus syafa'ah pasti mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Hari kiamat siapa mau nolong kalau bukan Nabi Muhammad? Semua nggak bisa nolong. Tapi kalau anda ada adhan, berhenti sebentar, kata ini rokoi. Jawab adhan khusyuk, kemudian baca doa ini. Enteng baca doanya banyak beberapa detik, dan sampai satu menit. Maka dijamin nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Tapi didahului dengan solawat. La ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam Allahumma rabba hadi da'wati tamah dan seterusnya karena dalam riwayat Nabi menyatakan idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya Hah? Kalau mendengarkan azan Bacalah dengan bacaannya orang yang beradhan, kemudian setelah itu sholatlah kepada aku, temasaluli al-wasilah, kemudian mintakanlah aku wasilah. Wasilah itu derajat yang tertinggi di surga yang akan diberikan kepada makhluk yang paling istimewa. Siapa kira-kira? Rasulullah SAW. Masih tidak nggak no tetap dikasih nabi, dan mungkin kepada orang lain. Cuma Kata Nabi, siapa orang yang memintakan aku wasilah kepada Allah, maka tak balas dengan syafaatku nanti di hari kia, kiamat. Karena itu eman, sampai adzan tidak dirungokno itu eman. Didengarkan, dibaca, baca doa, hasilnya nanti di hari kiamat dapat syafaatnya nah, Nabi saw. Setelah itu, ah, minta yang kamu perlukan urusan dunia maupun urusan akhir, akhirat. Fad'u. Kira-kira yang paling penting apa? Yang kamu minta yang paling penting apa? Yang paling penting yaitu afiah. Mendapatkan keselamatan dunia sampai akhir. Nah, karena itu sebagian ulama setelah baca doa dan ini ditambahi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daima fid dini wad dunya wal a wal akhirah. Karena yang paling istimewa Allah berikan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia setelah nikmat iman adalah nikmat afiyah sehat, selamat, urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhir, akhirat. Selamat di dunia, berarti Anda akan sehat badannya, akan tenang pikirannya, akan menjadi orang yang tidak banyak kesulitan di atasnya. Selamat urusan agama, akan mantap imannya, tidak ada keraguannya, selamat daripada sifat kemunafikan, selamat daripada aliran-aliran yang sesat, selamat ada di akhirat, kuburannya menjadi kebunan surga, hisapnya nanti dari kiamat akan ringan, kemudian selamat dan raka masuk ke dalam surga surga. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal ada lagi yang ditambahi mendoakan orang tua karena penting doakan orang tua itu diperintahkan oleh All, Allah. wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini Asana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qūlū qawlan karīmā wa akhfid lahumā janahadhdhuli minar raḥmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī saghīrā sebagian dan bayi bighfirli wali walidayya farhamhumā kamā rabbayānī ada yang nambahi begitu bagus ada setelah itu mendoakan anak-anak supaya menjadi anak yang soleh. Allahumma barik fi awladi. Ya Allah berkati anak-anakku. Warhamhum wala Rahmati anak-anakku. Jangan engkau ya Allah berikan malapetaka dan bahaya kepada anak-anakku. Selamatkan anak-anakku. Warzukna birrahum. Beri kami ya Allah bisa merasakan baktinya anak kami kepada kami kami. Wah, komplit. Memang diperintahkan sama Nabi, fad'u, doa, doa, doa, doa sing akeh Setelah azan kamu jawab, kemudian sebelum komat doa yang banyak. Karena mustajab doa di antara azan dan komat itu diterima oleh Allah Subhanahu taala. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak ditolak antara adan dan ko komat. Nah. Adan sendiri saudara dan komat itu juga berfungsi untuk mengusir setan. Setan itu paling wedi kalau adan. Demikian juga kalau komat. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda idza nudiya bis salah adbara syaitan lahu durad hatta la yasma'at ta'din wa idza qudiya nida akbal hatta idza thuwiba lis salah adbar hatta idza qudiya qudiya tathwib akbal hatta yakhthura bainal mar'i wa ونفسه yaqul udhkur كذا udhkur كذا hatta ar rajul ma yadri kam shalla. Kalau ada orang yang adzan, setan itu lari. Sampai maaf kata Nabi, larinya setan saking ngebetnya, saking cepatnya sampai kebentut pentut. Takut kalau ada orang adzan. Nah, takut dia kalau ah, kalau mendengarkan adan, Itu lari untuk ke daerah yang tidak sekiranya dia mendengarkan adan. Tapi kalau sudah selesai adan, datang lagi itu setan. Mempengaruhi manusia. Kalau dengar komat lari lagi. Seperti laler kalau dikipasi itu. Lari lagi. Kalau sudah selesai komat, datang lagi dan di situ setan akan mempengaruhi orang yang mau sholat atau di tengah sholat. Udkur kata, inget to ini, inget to ini. Yang tidak perlu diingat, ingat ada di situ. Sehingga orang kadang-kadang sholat nggak tahu berapa rokaat, apa yang baca, nggak paham. Paham ya? Kerasa sampai ya? Ini memang setan begitu. Jadi setan ini pak, nggak pernah putus asa dan tidak pernah istirahat. Uripe godoh manusia mau menggagalkan ibadah saya sama sampean. La'udanna kal mustaqim. Tak tunggoi manusia kata setan. Terus saya akan menghalangi manusia supaya tidak mengikuti jalan yang lurus yaitu ajaran aga agama. Terus setan itu Gak pernah istirahat, gak pernah putus asa mempengaruhi manusia. Manusia. Cuma setan itu paling takut dengan ah, adan. Karena itu kalau ada orang kesurupan, biasanya diadani, setannya tadi itu akan sakit. Komat juga demikian. Kalau dikau mati, setannya itu akan kesakitan, akan lari. Tapi adan temenan, jangan adan-adanan gitu. Nah, jadi setan ini akan takut dengan dengan adan. Cuma setelah itu mana yang setan itu. Kalau sampai ibadah pasti diingatkan macam-macam sama setan. Ini enggak kan? Sampai ketemu imam. Bahkan kadang-kadang kunci yang hilang itu eling ada di di sholat itu. Kunci, mikir kunci. Ah, bon, mikir bon, begitu. Ingat semuanya kalau dalam sholat. Kenapa setan itu berusaha untuk merusak sholat kita? Kadang-kadang setan itu membuat was-was. Lu, sepeda motormu kunci ini kan? Ceket lu Bahaya. Akhirnya, di kepikiran sepeda mon, motor. Kadang-kadang ada suara klotek. Waduh, maling rupanya ini. Noleh sampai lah. Noleh itu berarti ngurangi khusyuknya sampean dalam sholat. Berhasil setan mempengaruhi. Nah, karena itu dengan adan dan komat insya Allah memperingan daripada usahanya se setan. Sholat, kalau sholat itu adano, walaupun sendiri. Komat, walaupun sendiri. Cuma jangan pakai mic. Nah, jangan pakai mic begitu. Ah. Subhanallah ya. Orang yang azan ini pahalanya juga besar, Pak. Nah, sebagian ahli tafsir bahwa ayat wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amina salihan wa qala inna innani minal muslimin itu adalah turun untuk menegaskan keutamaan orang yang azan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah orang yang adzan itu nanti lehernya paling tinggi di hari kiamat. Orang kiamat itu orangnya kumpul dalam satu tempat semuanya mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Lah kalau sampean sampai kecil ya diitu-itu kan. Orang yang paling tinggi nanti dari kiamat yang sekiranya dia selamat yaitu orang yang banyak beradan. Karena itu kalau jadi muadzin cokon, ojo sampai malas-malas. Dalam hadis yang lain Nabi saw bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil Semalam ya jidu illa ayyastahimu alaih lastahamu alaih. Kalau seandainya orang itu tahu pahalanya adhan dan pahalanya sholat di sof yang pertama, rebutan mbak. Rebutan kepingin adhan orang itu. Rebutan kepingin di sof pertama. Kalaupun gak ada cara kecuali diundi, siap akan diundi. Ayo, dikopiok untuk sof yang pertama. Tapi karena banyak orang yang nggak tahu, males ndolek soft terakhir. Hah? Padahal penting, itu semuanya pahalanya gede. Dalam ini eh, kemudian Nabi menyatakan walau ya'lamu nama fit tahjir bagu ilaih. Kalau seandainya orang itu mengetahui bersegera untuk sholat, pasti cepat-cepatan. Orang ini kalau tahu ganjarannya sholat di awal waktu, waduh cepet-cepetan sholat. Tapi karena ndak tahu, enteng-entengan. Gambarannya begini, ayo sing salaman sampai Habib Taufik akan dapat sak miliar, rebutan kape, pencolotan semuanya. Tapi kalau sudah ayo yang dia sholat di awal waktu akan mendapatkan pahala sekian, males kape. Kenapa? karena ndak, ndak kurang ada keyakinan dan ilmu dalam masalah itu. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subuh la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya orang itu mengetahui pahala berjamaah salat Isya dan salat subuh, maka berangkat walaupun ngesot dari rumahnya. Walaupun ngesot berangkat. kadem mendidik sembayang ijen. Kata Nabi, kalau tahu pahalanya berjamaah sholat isya dan sholat subuh, berangkat ke masjid walaupun ngesot dari rumahnya. Allah Akbar. Eh? Karena itu ayo kita perhatikan, nanti kalau sudah mati baru tahu nilainya pahala. Kalau sekarang nilainya duit satu sewu sampai paham. Nilainya duit satu juta sampai paham. Tapi kalau mati nilainya dikir sampai, oh iki ta ganjarannya dikir. Oh ini ta ganjarannya sholat berjamaah. Oh ini tak, bacaan Quran itu baru akan paham nantinya. Sekarang nggak ketok, ketok duit, dok ambil pandangan, ambil pakanan, ambil dengan rumah, dengan pakaian. Tapi setelah mati, sampean akan baru sadar, oh kono regane duit ternyata. Oh, ndak ada harganya ternyata itu pakaian. Oh, enggak ada nilainya ternyata itu kendaraan. Yang bernilai adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, huh? ojo menjadi kamu tadi itu merasa kalau jadi tukang azan, waduh tukang azan rek dan regani. lo panjaran ganjarannya besar itu. Ganjarannya apa? Besar istiqomah. Cuma bagi orang yang Adan pilihin ojo uang serak lu kau Adan, Dah sing jawab. Suaranya dah enak kau-kau ah. Adan Adan itu orang Adan dianjurkan orang yang bagus suaranya, yang tinggi suaranya. Untuk ngajak orang-orang itu, jadi orang itu dengarkan Adan tadi itu seneng jawab. Ojo engko wah enak belas. Gemeter kabeh azan. Males orang-orang. Kemudian dianjurkan bagi orang yang berazan jangan belak-belok kalau azannya tadi itu. Jangan terlalu panjang-panjang kalau azan, tengah-tengah lah. Allah Enggak Gak usah begitu. Hayya ala Biasa aja. Adan itu jangan terlalu itu talwiyah itu malah makro hukumnya. Ojo tuh tuh demen jangan. Hah, karena itu dipilih juga siapa ya orang adan khususnya masjid Jangan segala orang yang adan. Dan dikasih aturan adan tadi itu gimana sehingga ketika adan betul-betul dia tadi itu sesuai dengan syariah syariah. Disunahkan juga adan tadi itu dengan ditutup telinganya. Nah, ditutup gini. Loh, enggak ada mik, ada miknya tidak apa-apa, tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Disunahkan adan itu punya wudu ojo ngentut mari ngono adzan. Ya sah adzannya tapi makruh hukumnya. Disunahkan adzan itu berdiri dan menghadap kib kiblat. Disunahkan untuk tarji. Jadi setelah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Hmm, baca sendiri asyhadu alla illallah asyhadu alla illallah asyhadu anna muhammadallah asyhadu anna muhammad rasulullah baru asyhadu alla ilaha illallah cuma aja telepon mik. tarjih tadi itu paham ya dibaca sendiri sendiri dianjurkan itu begitu kemudian waktu hayya alaten hayya alas shalah miring tapi yang miring tadi itu cuma kepalanya حي على الصلاة حي على الصلاة gitu Hah? jangan kok hayya ala sholat sak dodoi hayya ala sholat nah, ini berarti dada harus tetap menghadap kepada kib kiblat ada beberapa aturan ada di situ dianjurkan untuk dipelajari nah itu lek dan itu saat aturan pelajarono ojo adani tok Terus mari ngono tiru-tiru, nih, niru di Masjidil Haram. Gak apa-apa, tapi sing enak suara nih, Niru dah enak. Wes. Tambah males, tambah tunggu yu. Ono azan koyo ketegak, Pak. Waduh, saya kadang-kadang delok, ya oh, bosi adan model ngene ngerusak iki. Nah, karena itu penting sekali Nah, adan tadi itu juga dipilih orang yang paling ban Pantes. Tolong lek suara tidak enak, ojo adzan kon. Kekno sing enak. Nah, biar nikmat bersama. Segala sesuatu itu kalau nikmat bersama, kalau di, kalau nikmat bisa dinikmati bersama bersama. Contoh, contoh. Sing ya sing enak suarane sih. Jangan maksa, aku yo ya iso, tapi tidak enak suarane, tidak nikmat jadinya. Tapi kalau yang kiroat tadi itu orang yang enak suaranya, semua bisa menikmati, semua jadi pendengar menikmati semua, semua. Yang adat juga begitu, yang komat juga begitu, yang jadi imam juga begitu, sehingga semua yang ada di masjid merasakan nik nikmat. Ah, karena itu, ayo kita manfaatkan doa yang diterima, yang dijamin tidak ditolak oleh Allah yaitu antara adan dan ko dan komat. Semoga insya Allah kita semuanya mendapatkan uh, berkah dalam umur ini, panjang umur, sehat afiat, zahir maupun batin. Amin Allahumma. Amin. Permintaan surat Al-Fatihah untuk Bapak Wi, Bapak musrofil Bapak Nizar, Muhammad Ulfi, Bapak Haji Shu'aib, Bapak Suwondo, Munasir, Bapak Munari, Usmairik, Haji Munir, Ibu Muana, yang mereka meninggal dunia bagi yang sakit dan juga Habib Hamid. Habib Hamid itu dari Hadramut pernah hadir ada di sini Habib Hamid bin Hamid Imam Masjid Ba'alawi meninggal dunia yang, yang sakit untuk Bapak Maktum Muhammad Idris Rosidatul Ilahiyah Semoga yang meninggal dunia Allah terima eh, amal kebaikannya Allah ampuni segala dosanya Yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera Yang punya hajat Dewi Maryam Abdul Gadir Ahmad Bapak Abdul Ghafur Merinda semoga hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang hamil Nur Hasaniyah, Saida, Rasida, semoga insya Allah Allah beri uh, keselamatan sampai melahirkan dengan selamat. Anak yang akan dilahirkan maupun anak yang sudah lahir, Adiba, Ganina, Tila Ahmad Ahdan Musyafa, semoga jadikan anak-anak yang salihin dan salihat yang mondok Faiza Nurul Lita mudah-mudahan insyaallah betah dalam mondoknya dapat ilmu yang manfaat ala hadimi yakun Ya salihah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh